بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وشرائط فعلها ثلاثة Meneruskan pengajian mengenai sholat Jum'ah Syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah niku wonten tiga Nek mboten wonten syarat niki berarti sholat Jumate mboten kengin dilaksanakan. Artinya mboten sah sehingga sholatnya harus duhur. Mboten sholat Jumat. Inggih punika antakunal baladu misran au qaryatan pelaksanaan sholat Jum'ah niku kedah dilaksanakan di sebuah daerah berpendudukan di mana mungkin berupa kota ataupun berupa desa. Ye. Di sini pelanggaran pun intine pelaksanaan Jum'ah itu tidak di setiap masjid, bukan bukan di semua tempat. Pokoknya ono panggonan gawe digawe ibadah boleh lalu dibuat Jumatan boleh boten. Tempatnya harus di sebuah daerah berpendudukan di mana bisa dikatakan darul iqamah panggonan jumeneng tempat di mana dikatakan bertempat bermasyarakat. Nggih. Nek menawi wonten teng tadhibipun piyambak bahasanipun wal misru maka nafihi sukun qaimun wa amirun wa qadhin. Jadi dikatakan kalau tidak berupa mis berupa Mesir berupa kota maka harus berupa desa Nah, kota niku sing model pripun? Kota niku di mana tempat berkumpulnya masyarakat, berkoloninya masyarakat yang sampai di tempat itu terdapat pasar, terdapat seorang amir, seorang kodi. Itu bahasa kota kalau boleh saya sederhanakan menurut pemahaman kula menika sing disebut maksud nggih kecamatan. Cara bahasane niku wonten peng kepengurusan agama yang lebih komplit. Di satu kecamatan itu ada KUA. Lalu di desa kan mboten wonten. Au koryatan atau di sebuah desa. Sing intinipun yang namanya darul iqamah adalah ibaratun anil abniyah allati yastautinuhal adad alladina yusalluna jum'ah sawa'un fi dhalikan mudun wal qura wal ura pun, yang namanya darul iqamah tempat untuk menghuninya para para para masyarakat tadi adalah di mana di situ ada beberapa tempat abniyah, beberapa bangunan yang ditempati oleh orang-orang yang mencapai kepada hitungan minimal bolehnya nindakake Jumatan. Yaitu yang nantinya akan kita bahas minimum adalah 40 orang. Jadi yang namanya Darul Iqomah tempat tempat eh, tempat di mana boleh melaksanakan Jumatan adalah ya minimum ada masyarakat yang sejumlah 40 itu yang mestinya kudu netepi ya kudu balik pun duwe akal merdeka wong lanang mustautin sudah bertempat di situ lama benar-benar mungkin benar minimum wong petang puluh kumpul dalam satu tempat yang namanya darul iqamah disitulah kewajiban jumatan berada pun selajengipun mbuh niku wau kota Bohni niku wau desa mbuh niku wau oro oro cap pun panggilan-panggilan yang yang tidak ada kepala desa tapi di tempat yang benar-benar di situ adalah ngumpul. Di mana mungkin belum ada kepanitiaan desa lah kalau boleh dikatakan. Namun pun allati tutakhadhu watanan wa sawa'un fihal bina' min hajarin autinin au khoshab. Jadi tempat yang ditempati oleh mereka orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat tadi yang minimum adalah 40 warganya yang sudah men, yang sudah cukup men, men, menetapi syarat untuk melaksanakan Jumat itu bertempat di sebuah nah, di beberapa bangunan tadi podo ugo bangunan mau songko watu kek artinya damel omah songko apa ndodos gunung dibuat napa kados gua eh, atau mungkin dari tin dari atin niku sangka labur sangka oh, tin niku asline makno ya lemah cara omahe sakniki niki lah boto nek lemah zaman kula riyen zaman kula zaman kula jeh cilik riyen teng desa kula niku tesih kathah griya sing nglepone kalih lemah Wonten mboten? Ada Atah niku. Au khosyab atau mungkin dari pring, sangka kayu, sangka barang-barang sing ngoten-ngoten niku. Padha padha mawon sing pokok di situ bertempat minimum adat orang Jumatan itu jumlah uang sing iso nindakke Jumatan nanti akan diterangkan jumlah minimum 40 panggonane nok kono ajek mboten berpindah-pindah itulah namanya darul iqamah. Mbah iku diarani desa kek, diarani kaprok kek, diarani kota kek. Nek kaya tesgen kula ngoten niku kota lah bahasane eh, Yes minimum kota Hanan. Dan <laughs> selanjutnya wa wajhu ishtirati dzalika annahu lam yangkul iqamatuha fi ahdi Rasulillah wal sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin illa kadzalik. pun kalau boleh dikatakan kenapa itu disyaratkan? Apakah ada dalil yang jelas? Atau apakah ada instruksi langsung dari Rasulullah atau para sahabat? Jawabannya pun kalau di sini dikatakan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikatakan lam yusallauha illa kada, Mereka tidak pernah nindakake sholat Jum'ah kecuali ya prakteknya memang ada di sebuah koloni masyarakat tertentu. Sehingga dikatakan wakanat ilul a'rab mukimina haulal madinah wa ma kanu yusallawnaha wa ma amarohumun Nabi SAW biha dikatakan di sini kabilah-kabilah Arab yang bermukim di kiwa tengene Madinah kala itu minal badawi mesti ini pun ya wong-wong sing desa-desa sing memang belum belum apa ada di tempat-tempat tapi mencil-mencil ana sing omahe lima ana sing papat ana sing sak omah tok itu mereka mereka tidak melaksanakan sholat Jumat dan Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan mereka untuk meng, apa? apa? Untuk apa? Untuk mendirikannya. Betul. Nah disinilah kudja bahwasanya memang pelaksanaannya itu butuh sebuah masyarakat. Boten asal wong Islam boten. Hal ini masih terjadi di zaman sekarang. Bukful iman yang yang menyebabkannya karena lemahnya iman. Saya pernah ditugaskan yayasan dulu yang kami tempati di pondok dulu di sebuah daerah di, di tengah-tengah pergunungan namanya daerah Semliro, daerah Rahtau sana. Itu ketika kami Jumatan, yang datang itu hanya sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, bagaimana seperti ini? Apakah masih melaksanakan Jumatan? Kalau seperti ini masih harus ngelak ngelak ngelak no, walaupun prakteknya tidak sah. Karena apa? Karena mereka sudah bermasyarakat. Mungkin di suatu tempat, di suatu desa, sebenarnya mereka sudah wajib nindak no Jumatan. Dini ono ngelaksanak no kok tora kok? itu namanya sing rata teko ya dosa Tapi harus ada apa? Pendirian Jumat itu harus ada. Jangan kira alah wong sing teko wong papat sesuk ora usah, mboten. Harus tek nekakno harus. urutan kono-kono syarat Jumat itu minimum wong petang puluh menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut imam yang lain nanti akan kita terangkan kok jebul jubule tidak menemui syarat nek kula kharij anil hilaf mustahab Dipun yo nindakke Jumatan walaupun sekitar 10 atau 5 orang atau berapa lalu kanggo nyempurnakno supaya metu sangka khilaf maka setelah itu ditambah dengan sholat zuhur karena ada imam yang nanti akan saya ceritakan di sini waqala imam Abu Hanifah tan'aqidu bi arba'atin ahaduhum al iman. Menurut Imam Abu Hanifah salat Jumatan itu kenging wong papat. Salah sijine imam, jadi makmum telu, wong siji imam. Mustautin semua lo ya, bertempat di suatu tempat lalu mereka Jumatan boleh. Tapi menurut madhab Syafi'iyah minimum kudu wong puluh gitu saja. Nah, terus pripun ya itu tadi nek sampean nemokno masyarakat sing model ngoten niku, ayo dikumpulno bareng Nindak nindakno sholat Jumat neng sholat kudu tambah untuk sholat du dan Lan pun wa yushtaratu fil abniyah antakuna mujtami'atan kalau tafarrakat lam yakti Disyaratkan pula rumah-rumah yang didiami itu harus rumah-rumah sing kumpul dalam sebuah tempat. Boten kenging mentar-mentar. Lalu yang dikatakan mentar itu sing piye, Pak? Wa yu'rafu tafriq bil urfi. Yang dikatakan mentar-mentar niku hukumnya dikembalikan kepada umum. Saya pernah di suatu daerah, di daerah Bungurase, Sumatera. Begitu pula saya mengalami Jumatan sing teko ya wong telu, wong papat. Ning kalau seperti itu secara hitungane wong Jawa kalau boleh saya katakan mereka itu hidup sangat terpisah karena rumah satu menuju ke rumah yang lain itu terpisah oleh perkebunan karet, perkebunan karet. Jadi waduh-waduh. Bagaimana yang seperti itu? Katakanlah yang namanya pisah. Rumah yang pisah itu dikembalikan menurut umum. Umume wong sing model Sumatera model Bungurase sana, eh kok Bungurase toh? Rimba Bujang, maaf saya tadi salah bunga rasa itu ya Surabaya. Aku dilirik wong Surabaya mah aku dadi kelingan aku. Ya. Di daerah Rimba Bujang. Jadi di sana itu terpisah-pisah mlaku aduh, kendaraan kangelan khususnya nek wayah napa? Nek wayah hujan. Saya ketika pulang dari tempat itu menuju terminal itu diantarkan no motor lanang sepeda motor L2 Super itu saya masih ingat. Supaya itu melaku itu bane, bannya itu ditaleni kalian kalar. Kalar itu ya, Dadung. dadungnya kanggo wedus Jadi ini kanggo anu ya kalar lah rotok kota sithik. Nembe saged mlampah. Saya saya mikir, iki upama Jumatan, ya memang kangelan kanggone wong Jawa. Nek modele wong kono, urufnya orang sana, umume wong kono sing jenenge manggon terpisah itu mereka itu belum terpisah namanya. Jadi kembalikan kepada hitungan uruf umume. Nah niku nek nok kota kados gen kula umpama memisah semono adoe ya memang ya maaf lah. Tapi kami ya itu namanya pisah. Ini nak kono ya, memang sing jenenge awar ya ngono iku, berkoloni ya seperti itu. Karena mereka menempati perkebunan masing masing. Jadi jangan langsung wong wong wong wong wong Sumatera kono nggunakno hukumnya wong kota kados kula ngeten iki jenengan ngaku. Beda. <laughs> Al tidak minal ini Maksud ya. lalu Nah. Lalu pun yang lebih napa napa pun wala jum'ata ala ahlil khiyami. Tidak wajib Jumatan bagi orang-orang yang kalau bertempat tinggal itu bertempat tinggal di al-khiyam. Kalau boleh dikatakan omah sing ora tetep ada ndak? Ada wis ngandel mawon. Ana wong mangkono kene, engko ngaleh nok kono, ngaleh nok kono, ngaleh nok kono. Kanggene tiang-tiang sing Masya Allah kalau boleh saya katakan tidak punya rumah. Wal masih ada saudara-saudara yang seperti itu. Kita doakan mungkin-mungkin dang pikantuk griya Allahumma. Amin. Itu tidak-tidak. Ya, mereka tidak wajib wa in lazamu makanan wahidan sifan wa li'annahum ala hayatil mustawfizin walaupun mereka bertempat di suatu tempat itu sampai hitungan musim musim kemarau di tempat ini musim penghujan pindah ke sana musim nopo meneh musim pelem manggon nonggon pelem musim juwet manggon nonggon panggonan juwet akeh pamane musim talok manggon nonggon panggonan talok sing akeh walaupun muka dikatakan sampai bermusim tadi hitungannya tidak tidak pindah harian tetap walau niki bahasana in bahasane pun lo, eh, lil ghayah dados ya tetap boten kewajiban mereka itu orang-orang yang bertempat pindah-pindah itu borogono mereka adalah ala hayatil mustaufizin pada tingkai wong sing cawis-cawis untuk pisah jadi kita manggon mak jegagi, panggon mak ceklek ngono, tapi tetap duwe pikiran arep pindah merono, arep pindah. Pun selajengipun wa an yakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah jumlah orang yang melaksanakan Jumatan minimum wong patang puluh wong patang puluh wong petang puluh niku ya kudu sing winginane nika wonge wong Islam wong merdeka wong sing balik wong sing duwe akal lanang sehat bertempat di sebuah tempat dia mungkin di tempat itu jadi ini ada orang petang puluh diantaranya ada siji sing wong musafir niku buatan hitungan Jadi sing jengene wong petang puluh niku kudu wong-wong sing ndek wingi niku. Pun selajengipun <clears throat> Nek menurut Imam Syafi'i, pendapat dari mazhab Syafi'iyah, begitu pula pendapat dari Imam Ahmad ibn Hambali, jumlah kewajiban minimum wong sing Jumatan patang puluh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, empat saja cukup. Salah satunya imam. Menurut Imam Maliki ada dua riwayat. Ada yang empat puluh minimum, ada yang berpendapat sekurang dari empat puluh boleh. Sing pokok sejumlah kira-kira wong sing manggon nok desa kono piye nek nok desa kono wonge wong 10 ya wis cukup menurut pendapat dari salah satu pendapat dari Imam Maliki tapi ada juga pengertian wana qala sahibut talhis muallif dari kitab at talhis yaitu sebagian dari ashabus syafi'i menyampaikan sebuah kaul qadim bahwasanya pendapat mereka pendapat yang yang dari yang kitab dari kitab At-Talhis tadi yang berkenaan dengan salah satu dari ashabu Syafi'i mengatakan bahwa cukup tiga orang saja cukup. Nah, pendapat yang ini dikatakan dipun dipun nilai di dalam kitab yang kulo waos menikah Kifayatul akhir lam yasbuthu amatul ashab umum-umum dari umumnya ashabus syafi'iyah para mufti-mufti di mazhab syafi'iyah boten netepake pendapat sing niki ya, artinya kan ada yang berkata seperti itu umumnya jumhurul ashab minas syafi'iyah boten netepake boten mutosake intine madhab yang sahih yang masyhur bahwasanya la buddha ora kena ora harus minimum wong patang puluh yeah. kita ambil sebuah dalil hujah dari beberapa hadis diantaranya hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu niki mboten pun mboten hadis tapi niki atharus sahabat beliau di dalam riwayat Al-Baihaqi mengatakan mawad as-sunnah anna fi kulli arba'ina fama fauqaha jum'atan sudah berjalanlah hukum sunnah sunnah yang berjalan bahwasanya di setiap orang yang sudah mencapai 40 dan lebih dari 40 harus melaksanakan sholat jum Jumat. Nah, niki pun hadis-hadis ingkang diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis mengatakan diantaranya yang saya bacakan tadi bahwasanya menurut sahabat Jabir bahwa yang terjadi di zaman Rasul adalah minimum patang puluh tiang ataupun lebih Kan? Tadi dikatakan wa'lam anna syartol arba'in ketahuilah syarat petang puluh niku wawu kula wangsola kan adzukurah kudu lanang wa taklif kudu mukallaf wal hurriyah kudu merdeka wal iqamah ala sabilit tawattun kudu bertempat dan harus mustautin manggon no panggonan itu boten kok petang puluh itu diambil dari pendatang. Makanya sering ono wong gawe Jumatan zaman sakniki patang puluh ngitungi ning sing patang puluh niku sing genepi wong sing tekono dalan. Orang ngerti nek niku walaupun teko wong musafir wong musafir petang puluh niku minimum wong kono dhewe. Eh, dieling-eling niku Bahkan dicetak noteng beriki. Fala tan'at kidu bil ines. Patang puluh kok diantarane ono wong wadone boten sah. Wala bisubian. Patang puluh kok diantarane ono bocah cilik boten sah. Wala bil abid. Apa meneh kok ono sing budak boten. ha? Boten sah. Wala bil musafirin. Bot, di antara petang puluh kok wonten tiang musafir boten sah. Hampir niku dieling-eling lah, hati-hati, hati-hati. hati aja sampai awak dhewe niki sak karepe dhewe ndamel jum atan. Nah, selajengipun syarat yang selanjutnya adalah wa wa an yakunal waktu bagian Fa in kharajal waktu aw udimat asyurut sulliyat dhuhran. Syarat orang melaksanakan sholat Jum'ah niku nglaksanaknone wa an yakunal waktu bagian nindak noni kudu waktu duhur nek kapan waktu duhure wis kebablasan atau syarat-syarat yang tadi kita bicarakan itu ada yang tidak ada salah satunya maka harus sholat duhur. Harus sholat duhur. Contohnya, wonten tiang Arab Jumatan. Ring nindak rumang sani jeh duhur. Kok jebul-jebule kok wis bar khutbah syarat rukune diwaca bariku salat Jumat, nok tengah-tengahe salat Jumat, ujug-ujug mireng lagi oleh sak rakaat mireng azan asar. Pripun, Pak? Nerus kene ora kena Jumat, nerus kene kudu dhuhur. Dadi salate niku wau niate dhuhur, salat Jumat ning gara-gara wektune entek kudu nerusnone petang rakaat. Nangke diterangno teng mriki sidik-sidik bahasanya ngeten. Hujah ataupun dalak dasar di mana sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu duhur adalah riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas. Beliau mengatakan, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tulung dihadapno mriki Kang. Saya suara suara kulo cek nembutan kepengen banter. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, eh nopo sahabat Anas berkata, kanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ah hina tazulu syamsu. Kanjeng Nabi niku lho nek salat Jumatan itu melaksanakannya ketika matahari telah lingsir artinya lingsir niku wis masuk salat ju eh salat du wis waktu duhur niki riwayat saking Imam Muslim riwayat melih saking sahabat Salamah ibn Akwab radhiyallahu taala anhu berkata kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al jumu'ata idza zalat asyamsu kami ini melaksanakan sholat di zaman Rasulullah, sholat Jumat yang kami maksud itu ketika matahari lingsir. Nah, ini wis tahu dari dua hadis ini, dua riwayat ini, kesaksian sahabat dari Anas bin Malik dan Salamah ibn Akwa ya sudah tentu menjadikan madhab syafi'iyah berpendapat diantaranya adalah sholat Jumat harus dilaksanakan ketika sholat duhur. Lalu tadi saya memberikan sebuah pertanyaan, walau dokel waktu, ketika waktu itu sudah sempit, anil Jum'ah, Arab digawe sholat Jum'ah, orang mungkin cukup iki. Iki mesti kok keberajal, wis cetok, ngerti ngeti jam wis jam telu kurang tirang menit lah kira-kira sudah lokasi wis asar niki. Ripon niku? yo ya, sholat duhur sallu dhuhran maca salat siro kabeh dhuhran ing salat dhuhur wala yajuzu syuruh fil jum'ah tidak boleh melaksanakan jumatan Jadi Jumatan boten kenging dilak anak. Kenapa? Karena waktu wektune mboten cukup. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau walau kharajal waktu wahum tiha andekan wonten tiang salat Jumat wis kebablasan metu songko waktu duhur jebul-jebule lagi oleh serakaat ujuk-ujuk mireng suara adzan salat asar pripun Pak atam mau atam atimmu hadhuhron. Kita disuruh menyempurnakannya dengan sholat duhur. Jadi niate wau wis sholat Jumat, tapi waktu kok kebrojol, karek nindakno ne aja rong rakaat, tapi patang rakaat. Wa in sallau rakaatan fil waqti walau syakau ala kharajal waqtu amla lam yashra'u fil jum'ah wa sallu zuhran. Walaupun dianya sudah melaksanakan satu rekaat untuk sholat Jum'ah tetap kudu dibablas ke sholat petang rekaat boten kenging cukup rong rekaat Ulo wangsuli walaupun niate wau sholat Jum'at ada sebuah pertimbangan lagi nek ono tiang pak mereka Arab melaksanakan sholat duhur orang gowo jam wis ora ana jam ora ana hitungan nopo delalah matahari ya lagi ketutup mega mendung ora iso menentukan waktu asar wis mlebu apa durung pripun mamang ngoten niku maka kalau memang sal, nopo solusinya adalah mereka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat dan mereka harus sholat duhur. Wa faraiduha salah satu asya'a. Perdune sholat Jum'ah niku wonten tiga. Nomor setunggal khutbatani harus melaksanakan khutbah loro. Eh, jadi sedurunge sholat duhur kudu khutbah loro eh kok duhur toh salat jum Jumat ah, nek salah yo ya dielingaken lalu waya jeli subainahuma khutbah loro itu sarate kudu lungguh diantarane jadi setelah khutbah satu menuju ke khutbah kedua kudu duduk mangke wonten keteranganipun wa antu sholliya rakaataini fi jamaah dan sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Nek kapan imam lali niat jamaah, lali niat dadi imam salate mboten sah. Imakmume kok lali niat berjamaah, salate Jumat mboten sah. Nek dadi imam iku aja rikuh-rikuh isin-isin. Kira-kira sampean memang posisi ini salah, tanggung jawab. Oh pak, bu, pak, bapak-bapak nyun pangapunten niki wau kula sholatnya Jumat lali niat imaman. Ayo monggo dibaleni. Ngono. Oh, nek kono protes, wah wow, baleni piye ya terserah pokoknya kula nyuwun ngoten. Kula pun matur dene sampean orang nglaksanakno nggih pun ngono sing ngomong lho sing penting kan Allah Maha tahu wala macam-macam uang Solo itu ya tahu nek kowe iki ngawur ora kena dikandani ngono saya pernah ngimami sholat Jum'ah terwagu di dunia orang terima terwagu di dunia saiki kan kudu sidik-sidik terbesar di dunia wah ndek wingi kula sumerep wonten malah hp nih malah hp Jujur neng malah hp Jujur neng malah hp Wonten rumah makan. Menune menu seafood. Itu tulisannya pak terbaik kedua di dunia. Ngono malah hp itu Daripada terbaik pertama di dunia ini malah wong Allah bolak-balik kecap e nomor siji ngono mikirnya ini ini mboten terbaik kedua di dunia. Ini malah penasaran aku, pengen jajat. Ayo coba yang pengen nah, aku siap. Dan ini mau kula tadi cerita sholat Jumat terwagu di dunia. Intinya ceritane kula niku rekak e ngimami Jumatan. Di tengah-tengah ngimami Jumatan mireng suara netese banyu songkok kamar kecil. Ing ik belalah setan niku wau ngeridu. Intine saya itu berpikir di kala itu saya itu tempate saya menempati sebuah rumah di mana kamar mandi niku banyune sering mati. Nek mati aku ra iso wudu. Wudune harus di tempat lain, di, di luar lah ada keran gitu. Ya aku lo mikirnya ngeten, tengah tengahnya salat pas wis-wis tahiyat akhir niku ngimami sih tak. Aku mikir. Uh. Jadi nah, sholat ya ambek mikir barang. Nah, Delala setan ya cuma sok dintek Delala yang ngomong. Aku mau kamar ke mandiku banyune mati. Berarti aku iki durung wudu. Uh. Assalamualaikum, assalamualaikum langsung jipuk mik aku. Nah, bapak-bapak, kula nyuwun tulung. Pangapunten sak derengipun. Bahwasanya saya tadi belum wudu. Wah, ini niku tiangnya sing jawab. Wuh, nah, kaya pemainan Pak bola arep ke ketendang sikile kalau. Wuh, nih niku. Di sebuah masjid di daerah Kabangan saya masih ingat. Akhirnya kula wudu digenteni imam liane. Bar wudu kula dadi makmum genten salat wis tekan tahiyat dadi kelingan jebul-jebule aku mau arep ring masjidku kudu nok ngarep omah. Ya Allah. Jadi ku iku elinge yo ya pas tahiyat. Lho subhanallah to. Wah bar tahiyat asalamualaikum asalamualaikum ana cah cilik-cilik nak mburinan sing rada ngroyoki. Baleni neh, baleni neh. Kapok. <laughs> Ya, kudu tanggung jawab. Jadi artinya mental kita harus tenang ini Balenine ini ini dah, Aku serai gedek ya wis biasa. Kene iku lino mangan bung. Masa ya tak uneni, aku mau jebule wis anu lho, wis jebule wis wudu ya ora aku menang tok santai dah. Ini namanya dampak daripada <laughs> kreativitas akal. Lho niku kebangetan nih Jumat ngarepe aku di, di, disalami uang Pak, pun wudu dereng. <laughs> Aduh, apa? Ning kudu ngono, tanggung jawab. Sampean jadi imam. Menurut keyakinannya jenengan telung rakaat. Walaupun mamang, aku mamang telu papat yurja'u ulil asli papat potelu balikan yang lebih sedikit nah, awak dewe balik yang lebih sedikit awak dewe ngadeg nah, kadang riko papat potelu ya dek-dek engko papat ngaku nah, dipoyoki lho aku jawab yo langsung dek ngadeg jadi engko tekan dhuwur kok ana wong-wong ngomong ana wong do ngucapke subhanallah akeh ya ayo mudhun Hmm. Aja dadi imam egois. Ya. Min syuruti sihatil jum'ah khutbah khutbatani. Ya. Syariat ini khususnya yang disampaikan di dalam bahasa daripada mazhab Syafi'iyah tadi Mengapa dikatakan khutbah itu menjadi syarat pelaksanaan sholat Jum'ah sehingga nek mboten khutbah sholatnya Jum'ah mboten sah. Itu diriwayatkan dari riwayat Sahih Muslim saking sahabat Jabir bin Samurah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini kana yaktubu khutbataini yajlisu bainahuma wa kana yaktubu qaiman Kanjeng Nabi niku khutbah dua khutbahan. Ketika di antara khutbah dua itu beliau duduk. Lalu setelah itu beliau dikatakan oh, dikatakan oleh Jabir bin Samurah bahwasanya ketika khutbah itu selalu berdiri. Nanti ada diper di, kita akan uh, eh, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan mengenai khutbah itu bagaimana syarat dan rukunnya dan hal-hal yang berkaitan dengan khutbah. Tapi kalaupun duduk karena terpaksa boleh. Contohnya sahabat yang bernama sahabat Muawiyah itu di zaman beliau menjadi khalifah nek khutbah niku duduk. Kenapa? Saking gedene awake. Mboten kiat nek jumeneng. Akhirnya khutbahnya itu duduk. Lah terus gimana Pak carane engko nek sangka khotbah pertama menuju khotbah kedua carane tinggal dipisah Nek tinggal dipisah dipisah dengan apa lahdoh yes ya, delok lah ligeh delok Misalnya kan dipisah nih Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik jalalika wa wa wa jalalika wa kamalika anzaini ibadik tak terus ibad nah niku perlune napa to dipisah kok kanthi disebutno selawat ngoten niku itu budaya yang baik karena antara khutbah loro niku doa apapun diijabahi Allah karena itu namanya waktu istijabah waktu disembadani itu makanya sing durung nikah-nikah niku Lha lho iki khusus-khusus sing durung nikah, nek Arab khutbah loro kok pas tengah-tengah khutbah nika itu Masya Allah Itu waktu mustajab. Karena apa? Waktu di antara azan dan koma, yo masuk. Waktu di antara khutbah loro, yo masuk. Nah ini dua masalah. Ya Allah, mon estri. Wah. Ya aja yo yo ngono to ora penak. Malaikate kapan-kapan. Akhirnya metu sampai Jumatan cocok ketemu. Cling. Nah. Kok mungkin jodohku. Nah, ikhtiar, ikhtiar. Mbak, rumahnya mana? Di anak, Kang. Nah. Ana Kok sadis men. Ditakoni omahe ngendi ya sedih anak kan. Masya Allah. Memang tiang istri ini kan ngoten ini niku kudu sing tereng. Sing kereng. Aja tiang istri kok lenjeh ya. Jadi Mbak, anu Mas. Kula badhe mriku Mas. Tekan kono jujuk menemui bojone ya, ya. Semaput maneh. Wa fi riwayatin annahu alaihi salatu wassalam kana yaktubu khutbatain yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Dalam riwayat yang lain ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkhutbah dua kali, di dalamnya membaca Al-Qur'an dan ngeling-ngeling datang menusuk. Anjung Nabi niku nek urusan bab bab khutbah dikatakan di dalam e, bahasanya berjanji yaktubul khutbatal jumu'ah. Ya napa wayak surul khutbatal jumu'ah Kanjeng Nabi niku nek khotbah niku sithik, nek salat dawa niku akhlake Rasulullah. Lah saiki diwalek, salate sithik, bae kedawan nah, ya men. Lah tadi Pak, Bu, maaf saya tadi akan menyampaikan bahasa untuk mengkompliti. Kak, tadi kan dikatakan Jumatan haruslah 40 orang. Bagaimana kalau sampai ada beberapa Jumatan di sebuah kampung, Pak? Boleh ndak? Jani pun boten pikanto harus jadi satu. Kecuali ada tiga perkara. Satu, tidak asuraj timauhum. Sulit untuk mereka kumpul di suatu tempat di bimasyakatin azimah Sebab nopo mungkin terjadi sebuah masalah ngapunten asura ijtima'uhum ngejite cuwilik tapi sing teko wakih wayahe udan. Wah ora mungkin tok. Salat ambek gawa gawa payung e wis. Akhire mereka membuat lagi Jumatan. Boleh. Nah saiki masjid lega kabeh. Sampai kemarin ketika pengajian di Klaten itu Bapak Bupatinya menyebutkan bahasa yang Masya Allah itu nyenengke sangat. Kalau urusan minta bantuan buat masjid, banyak yang datang. Tapi masjidnya kalau sudah jadi, tidak ada yang datang. Wah, kula nggih mandok-mandok, nggih kula yo ya ngoten. Padha niku. Sing nomor kali bolehnya taat judul Jumat, Jumatan ada di sini lalu membuat lagi manakala indahau fil fitnah adanya fitnah adanya mungkin masalah besar mungkin nopo sing dadekno nek kumpul ndak jadi solatnya malah jadi tukar padu kenging sing nomor tiga ida ba'udat atroful balad bihai sulayus maun nida mau abad meneh niki yaitu jikalau sudah ter ada di dikatakan di sini pucuke Iya. daerah niku gampangane ngene malah mriki ana Jumatan. Nok pojok kono wong wis akeh meneh ada ada daerah kawasan sana akeh meneh saking adoe ku nganti ora mireng adane masjid kene niku kenging nindakno Jumatan mulai. itu syarat-syaratnya boleh nindakne Jumatan di suatu kampung ada beberapa Jumat itu ngoten niku. Lah nek bareng Pak. Bakit pun modele annahuma tabtulani fayajibu alaihimul ijtima' wa i'adatul jum'ah manratan ukhra. Nek nganti kok terpaksa mereka goro-goro wegah akhirnya masjid-masjid cilik-cilik digawe Jumatan kabeh sampai Jumatane niku wau berpisah-pisah napa wau mboten kumpul pripun niku wajib dikumpulno dadi siji Nggih. Dikatakan di sini yajibu alaihimul ijtima' wa i'adatul jum'ah marratan ukhra. Kudu kumpul nang sijine panggonan lan baleni meneh. Dalam tanda kutip i'adatul jum'ah marratan ukhra. Kudu dibaleni neh. Di masjid kono mau sing gawe-gawe tanpa ada syarat tiga tadi kowe ning menawa masjid kudu dikumpulno dadi siji gawe Jumatan men mboten ngoten mboten kenging Nah, terus niku nek bareng, nek kedadiane bareng. Nek kedadiane mboten bareng pripun, Pak? Umpamane masjid kono, masjid kene luwih dhisik Jumatane, masjid kono kari. Maka tasih sabiqah tabtul mutaakhirah sing salat Jumatane dhisik sah, sing salat Jumatane kari kudu sholat duhur. Manakala terjadi beberapa Jumatan tapi syarat tiga tadi tidak terpenuhi. Eh, mestak pun aja sampai awak dhewe iki gawe masjid di Jumatan, gawe masjid di Jumatan, gawe masjid di Jumatan kecuali memang wis ora kamot atau mungkin terjadi fitnah nek dikumpulno atau mungkin jaraknya jauh wonten sing mestani jauh diantaranya itu jarak yang jarak yang memisahnya itu sudah sekitar satu setengah kilo halo nek satu setengah kilo baru kira-kira boleh melaksanakan jumatan meneng ada juga alasan boleh diboleh diperbolehkan nganakno Jumatan meneh bukan ke masjid yang dahulu itu dengan cara apa? Pangapunten nggih. Kalau nganti dipisah oleh sungai yang tidak ada jembatannya sing nek umpama wayah udan ora iso lewat. Dan niku kenging mriki nganakno Jumatan meneh. Maka kalau saya sendiri nek nggon Solo niki saking akeh masjid digawe Jumatan yang terkadang Jumatan niku nganti pada waktu khutbah itu kan syaratnya kudu dimirengke wong petang puluh mulai-mulai alhamdulillah sing teko wong sepuluh mulai dumugi alhamdulillah khutbah yang kedua baru komplit wong petang puluh niku jumatane pun boten usah karena apa? Karena yang datang untuk mendengarkan khotbah itu kurang dari 40. Lah terus pripun? Nah inilah goro-goro masjid nok dinggon nganakno Jumatan. Ya kudu di siji sik nek wes ora kuat gawe omane Maka kalau saya pribadi nek urusan Jumatan, saya mencari tempat yang sekintene masjid itu al-qadimah, masjid yang paling dahulu ditempati di tempat itu. Walaupun agak jauh sedikit dari rumah saya. Kalau saya seperti itu. Wong kanggo nyelametake. Ora kok kabeh masjid gone Jumatan, masjid hari Jumatan. Saya dulu pernah ketika masjid yang saya pernah menjadi takmirnya di daerah Lawean itu, saya tanya sama Habib Anis, Bib ini bagaimana kalau digunakan Jumatan? Habib Anis mengatakan, kalau saya tidak berani. Ampun, Habib Anis rawani bedolah al-dudu bin sanes. Al-gendut wal segar nengi, ya. Ya luweh rawani. Aja ke Jumatan, gawe ngene, anu masjid, gawe meneh. Nggih, ngono. Aja loh, jangan memaksakan diri. Kita tanggung jawab. Sampai sekarang masjid yang saya tempati itu sampai sekarang nggak ada Jumatan. Oh, Jumatan ibadah ora oleh ndende, ngono entek aneh sing takok. Iki ora perkara ora oleh, syarate iki lho. Anda itu panggonan ini wow. Dan coba akhirnya sekarang ini kalau masjid itu kabeh digawe Jumatan, akhirnya petah petah nanti kan orang orang yang genep petang puluh. Kemandang genep sing genepi musafir. mungkin betul, Lho itu lho kenyataan, makanya kon ya rada ngati hati sih para pendengar Al Hidayah FM di mana berada. Bukan berarti saya kepingin menjadikan masjid Anda itu sepi. Masjid niku wonten jamek wonten sing mboten. Gini jenengan ya bukan berarti tiga Jumat. Lah kadang ki lucu kok tiga Jumatan itu ne nek ora orang ora ana kotak ndhe, ora ana kotak ndhe. Wah akhire sing bayar listrik saka ndi lho mlayune rono. Lah nek kira-kira gawe masjid mikirke listrik kowe kangelan luwe HP ora usah sik. Bantu masjid sing wis dadi niku gedhekno sisan. Manfaate luwih manfaat. Ini kudus mereka di masjid masjid eh, Masjidil Aqsa, masjid raya Kudus, masjid Kudus nih kalau gini Sunan Kudus nih kok. Itu masjid kiwa tangane orang orang yang kanggo nih Jumatan. masjidnya bagi Ki Arwani Busra Latif niku kuwedi masjide. orang gur masjid-masjidan, ini kok. Tapi nih Jumatan dia tetep ning Sunan Kudus. saya kanggo masjid juga itu Ya tadi bolehnya melaksanakan Jumatan lagi di masjid yang baru manakala jauh dari masjid yang pertama sehingga mendengar atau eh, tidak mendengarkan ah, azan. Ada pula yang mengartikan jauh itu sampai sekitar satu setengah kilo. Yang kedua, jika bertempat di satu tempat sudah tidak muat. Yang ketiga, kalau menjadi satu akan terjadi fitnah. Yang keempat, dipisah oleh sebuah penghalang mungkin berupa kali sungai yang kalau hujan banjir tidak bisa lewat. Ono ono ngantel, wae. Nong di nong kono-kono. Dan ini nok kene ya kebangetan lah ndak. Nggih. Nah, pun niku pun masalah sholat Jumat mugi-mugi wonten manfaatipun. Besok kita akan berbicara masalah khutbatani khutbah loro. Maulaya salli wa sallim مثلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من يا ربي المصطفى بلغنا وشينا واغفر لنا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته